Meskipun kita berbeda negeri, meskipun kita berbeda suku dan agak sedikit berbeda bahasa, akan tetapi kita adalah orang-orang yang bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala yang mempersaudarakan kita adalah al-Islam wal iman dengan firman Allah Subhanahu wa taala innamal mu'minuna ikhwah sesungguhnya kaum mukminin itu mereka adalah orang-orang yang bersaudara dimanapun mereka berada dari manapun asal mereka jika dia seorang muslim apakah dia seorang Malaysia, Indonesia apakah dia seorang yang berasal dari Afrika atau Arab atau negeri-negeri yang lainnya apakah mereka berasal dari kulit hitam ataupun putih jika dia seorang muslim mereka adalah saudara kita yang menyatukan kita adalah al-Islam wal-Iman oleh karenanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmatul Islam dan nikmatul iman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian yang kedua saya pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang diberi kemudahan datang ke negeri ini untuk bertemu dengan saudara-saudara saya karena Allah dan sekaligus berziarah berkunjung menemui saudara-saudara kaum muslimin di tempat yang lainnya. Semoga kunjungan ini dan ziarah ini mendapatkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah di dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda إن رجلا زار أقله في قرية أخرى فأرسل الله عز وجل على من رجل به ملكا فقال له اين تريد قال اريد اقم في هذه القريه قال هل لك من نعمه تروح عليه قال لا غير اني اخبرته بالله عز وجل قال فاني رسول الله اليك وان الله عز وجل اخبرني بان الله احبك كما احببته فيه Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ada seseorang laki-laki yang berziarah berkunjung ke rumah saudaranya di kampung yang lain, di daerah yang lain. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mengutus seorang malaikat untuk mengawasi perjalanan hamba Allah yang berjalan menuju kampung yang lain untuk berkunjung ke rumah saudaranya. Lalu di tengah perjalanan itulah mereka ini bertanya kepada hamba Allah, hendak kemana engkau? Maka dia mengatakan, aku ingin berkunjung ke rumah saudara saya yang ada di kampung ini. Mereka bertanya lagi, apa tujuan kamu datang ke rumah saudaramu? Apakah ada satu kenikmatan tertentu yang kamu ingin dapatkan? Mungkin kamu datang ke rumah saudaramu untuk menagih hutang atau untuk mendapatkan dunia atau yang semisalnya. Tujuan apa kamu mendatangi saudaramu? Kata hamba Allah ini tidak sama sekali. Bukan karena itu. Akan tetapi aku mengunjungi saudaraku karena aku mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka ini berkata kepada hamba Allah itu, sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang dikirim kepadamu dan sesungguhnya Allah telah mengabarkan kepadaku bahwa Allah mencintai kamu sebagaimana engkau cinta saudaramu karena Allah Subhanahu wa taala. Saya berharap semoga kedatangan saya bertemu dengan saudara-saudara saya di tempat ini termasuk di antara mereka yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang-orang yang bersaudara karena Allah, sebagai hamba-hamba yang saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita dikumpulkan oleh Allah di dalam al-jannah, di dalam surganya. Sebagaimana Allah telah mengumpulkan kita di tempat yang penuh berkah. di masjid Abu Hurairah Masya Allah namanya baru sekali Masjid Abu Hurairah setiap kita menyebut nama Masjid Abu Hurairah ini mengingatkan kita kepada seorang sahabat yang mulia yang dikenal memiliki keilmuan yang banyak yang dikenal sebagai sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Dialah Abu Hurairah. Padahal beliau bersama Rasulullah itu 3 sampai 4 tahun saja. Namun kesungguhan beliau, semangat beliau untuk menimba ilmu di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebabkan beliau menjadi seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada tujuh sahabat yang dikenal mereka adalah sahabat-sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan oleh Al-Suyuti rahimahullah taala di dalam alfiyahnya Al-Mutiruna fi riwayat al-Athar Abu Hurairah kayamihi bin Umar wa anas wal bahru kal-Hudri وجابر وزوجة النبي Sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang pertama Abu Hurairah. Kemudian Anas bin Malik. Abu Hurairah Jabir bin Umar, Abdullah bin Umar. Kemudian Abdullah bin Abbas. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri, Jabir bin Abdullah dan istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aisyah bintu Abi Bakar Siddiq الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنهم أجمعين Subhanallah Sehingga Abu Hurairah ini Setiap kali kita meriwayatkan hadis Sering kali kita menemui nama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam riwayat ini termasuk hadis yang kita sebutkan tadi tentang keutamaan berziarah berkunjung ke rumah saudara kita muslim karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menunjukkan keindahan Islam dan keindahan iman. Inilah yang menunjukkan nikmatnya menjadi seorang muslim karena mereka adalah orang-orang yang telah diikat dengan tali persaudaraan dimanapun mereka berada. Sehingga saya merasa kedatangan saya ke negeri ini bukan seperti orang yang asing, bukan seperti seorang turis yang datang ke sebuah daerah yang tidak seorang pun yang mengenal. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah pada pertemuan kita yang singkat di malam hari ini. Saya ingin menyebutkan sebuah hadis yang datang dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang amalan-amalan yang apabila diamalkan oleh seorang muslim maka dia akan merasakan nikmatnya keimanan lezatnya keimanan kalau muslimin rahimakumullah bukan hanya makanan yang ada kenikmatannya kadang-kadang kalau kita ingin makan pilih-pilih makanan ini mau makan ini, yang ini mau makan yang itu. Tergantung selera seorang makan dan dia merasakan nikmat ketika dia bertemu dengan makanan yang dia senangi. Akan tetapi ma'asyiral muslimin rahimahumullah al-iman yang masuk ke dalam hati seorang hamba apabila seseorang merasakan manisnya nikmatul iman itu maka itu jauh lebih nikmat dan lebih nikmat dari makanan yang paling enak yang ada di muka bumi. Oleh karenanya ma'asyarul muslim rahimahullah sangat penting untuk kita mengetahui apa itu amalan-amalan yang disebutkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang apabila seorang muslim mengamalkannya maka dia akan merasakan nikmatnya al-iman. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dalam sahihnya kitab Sahih Bukhari yang dikenal sebagai kitab yang paling sahih setelah Al-Quran Al-Karim. Beliau meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala Anas bin Malik Abu Hamzah beliau adalah pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di kota Madinah hingga beliau wafat selama 10 tahun. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada tiga amalan yang apabila ketiga amalan ini ada pada diri seorang hamba, ada pada diri seorang muslim, demikian pula muslimah. Dia akan merasakan manisnya iman. Kaum muslimin itu banyak. Banyak yang menjadi muslim. Tapi ada muslim yang hanya tertulis di tanda pengenalnya saja. Namanya apa kartu pengenal KTP kalau di Indonesia namanya KTP kartu identitas pengenal tertulis Islam tapi amalannya tidak Islam Terkadang di antara kaum muslimin ada yang telah sekian lama bertahun-tahun telah menjadi seorang muslim bahkan semenjak kecil, semenjak lahir dia menjadi seorang muslim hanya karena orang tuanya muslim, bapak ibunya muslim, maka dia pun muslim. Tapi kalau dilihat dari amalannya tidak menampakkan dia sebagai seorang muslim. Dan dia tidak merasakan ketenangan dalam hidupnya. Setiap saat terkadang dia merasakan sedih, dia merasakan gula dan dia merasakan berbagai macam hal-hal yang menakutkan dia dalam kehidupan yang membuat dia khawatir, yang membuat dia selalu merasakan kegelisahan. Kenapa demikian? Ini yang harus menjadi pertanyaan. Sehingga kadang-kadang di antara orang yang seperti ini itu tidak tahu dalam kehidupannya. Di rumahnya, melihat kondisi rumah tangganya, bapak ibunya setiap hari bertengkar, setiap hari berkelahi, tidak ada ketenangan dalam rumah tangga. Dia keluar pun menghadapi teman-temannya, lingkungannya yang buruk, yang tidak mengajarkan dia Islam yang benar. Sehingga terkadang di antara mereka ada yang mengakhiri kehidupan dunianya dengan bunuh diri, intihar, ada yang jam rugi, ada yang ya, memilih dengan pilet di tangan, ada yang masih setengah-setengah mau bunuh pun tidak. Akhirnya dia pun mengkonsumsi dadah, dadah. Kalau di Indonesia narkotik, narkoba Ya. tidak punya kenikmatan dalam kehidupan. Tapi seorang muslim, dia akan merasakan nikmatnya hidup ketika dia mengamalkan apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Wajah dari hina halawatan iman. Dia akan merasakan nikmatnya keimanan. Nikmatnya menjadi seorang muslim nikmatnya beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata Nabi Allah alaihi wasallam setelah menyebutkan bahwa barang siapa yang terdapat pada diri seorang muslim ketiga amalan ini maka dia akan merasakan nikmatnya iman. Yang pertama أن يكون الله ورسوله أحب إليه سواهما Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Jadikan kecintaan utama kita adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kecintaan tertinggi. Cinta kepada Rasulullah SAW merupakan tanda kecintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua ini tidak boleh dipisahkan. Cinta kepada Allah, dia harus cinta kepada Rasulullah SAW. Cinta kepada Rasulullah merupakan bukti cinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang Muslim adalah orang yang Allah dan Rasulnya lebih dicintainya daripada selain keduanya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an Karim tentang kecintaan kaum mukminin kepada Allah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu sangat keras kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat keras sehingga seorang mukmin itu rela untuk mengorbankan hartanya, rela untuk mengorbankan apa saja yang dia miliki, bahkan harta pun, jiwa raga pun akan dikorbankan. Karena cintanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana para sahabat radhiyallahu taala apa yang menyebabkan mereka meninggalkan kota Makkah Mengapa mereka meninggalkan Makkah yang di sana terdapat Ka'bah Baitullah Azza wa Jalla? Mereka berangkat menuju ke kota Madinah dengan perjalanan yang perbekalan yang apa adanya. Ada yang berjalan kaki, ada yang menggunakan onta, melakukan perjalanan hijrah menuju ke Madinah. Mengapa mereka melakukan itu? Mereka meninggalkan kampung halaman yang mereka cintai. Mereka rela untuk mengorbankan apa yang mereka miliki dari harta, hewan-hewan ternak di kampung halaman mereka di mana? Bahkan mereka berpisah dengan anak keluarga mereka, kerabat-kerabat mereka ada di mana? Mengapa mereka melakukan itu? Karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون orang-orang miskin. Jadi yang berhijrah ini bukan orang-orang kaya, bukan orang-orang yang punya harta, bukan orang-orang yang berangkat ke Madinah untuk berniaga, berdagang. Tidak. orang-orang miskin yang berhijrah yang mereka dikeluarkan dari kampung halaman mereka yang mereka dipisahkan dari harta-harta mereka apa yang mereka cari yang yabtaguna fadlan min Allah wa mereka mencari keutamaan dari Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala wa Allah wa mereka menolong Allah dan Rasulnya ulaika humus mereka itulah orang-orang yang jujur keimanannya. Rela mengorbankan harta, bahkan jiwa raga. Mereka korbankan sebagai wujud rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberi semangat kepada para sahabat dalam peristiwa perang Badar, perang besar yang pertama kali dialami oleh kaum muslimin melawan orang-orang kafir Quraisy Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangkitkan semangat para sahabat. Beliau mengatakan, "Qumu ila jannatin arduha samawati wal ard." Bangkitlah kalian menuju kepada surga. Yang surga ini luasnya seluas langit dan bumi. Salah seorang sahabat yang bernama Umair bin Uthman itu sedang makan kurma. Sedang asyik makan kurma, kurma. Taman. Kurma juga namanya ini kurma sedang makan kurma. Dia mendengarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa surga itu seluas langit dan bumi. Maka dia mengatakan bahin bahin, bahin bahin, Ini kalimat kekaguman. Dia sangat kagum dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Surga seluas langit dan bumi. Subhanallah. Luar biasa kasih sayang Allah Bahkan-bahkan dia sangat kagum dengan ucapan Rasulullah. Lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ma yahdiruka ala qawlika bakhin bakhin?" Apa yang menyebabkan kamu mengucapkan kalimat bakhin bakhin? Mengapa engkau mengatakan bakhin bakhin? Kata Umair, "Ya Rasulullah, arju aku akuna min ahliha." Wahai Rasulullah, aku berharap semoga aku termasuk di antara orang yang masuk ke dalam surga itu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anta min ahliha. Engkau termasuk di antara penduduk surga. Oh, ini sudah mendapatkan jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira apa perasaan kita ketika Rasulullah ada di hadapan kita mengatakan kepada kita, kamu ahli jannah, kamu sudah mendapatkan jaminan surga. Aduh, luar biasa. Alangkah senangnya kita yang mendapatkan berita gembira dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, beliau sedang makan kurma, sementara di situ sedang terjadi peperangan. Kata beliau, Inna hadhihi hayatun tawilah. Ini kehidupan dunia ini masih terlalu panjang. Jangan sampai saya terus makan kurma, perang sudah selesai, akhirnya saya tidak mendapatkan syahadah, tidak mati syahid dalam peristiwa perang itu. Akhirnya dia membuang kurmanya, dan dia masuk ke medan pertempuran, bertempur hingga Allah Subhanahu wa taala merenggut nyawanya. Meninggal syahid dalam peristiwa perang tersebut. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun jangan sekali-kali kamu menyangka orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati mereka itu orang-orang yang hidup di sisi Allah terus mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin mereka rela mengorbankan jiwa, mati pun untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala mereka lakukan sebagai bukti tanda cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala Inilah yang namanya keimanan. Inilah yang namanya nikmatul iman. Mereka sudah tidak menganggap kehidupan dunia itu sebagai kehidupan yang benar. Yang mereka cari adalah kehidupan akhirat. Itulah kehidupan yang sebenarnya. Wa innal daral akhirata la hiyal hayawan law kanu ya'lamun. Sesungguhnya kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya kalau mereka mengetahui. Walal akhiratu khairun wal akhiratu khairun laka minal kehidupan akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia. Bal tu'thiruna al-hayata dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Kamu yang terlalu senang dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Maka cintailah Allah Subhanahu wa taala. Cintailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan kecintaan Allah dan Rasul sebagai kecintaan yang tertinggi yang termulia dari kecintaan-kecintaan kita kepada yang lain. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين tidak beriman salah seorang kalian hingga aku lebih dicintai oleh dirinya dari orang tuanya dari anak-anaknya dan dari seluruh manusia cinta kepada Rasulullah adalah kecintaan yang tertinggi dalam riwayat Al Imam Al Bukhari satu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala berkata di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahai Rasulullah saya mengatakan, demi Allah, saya lebih cinta kepada wahai Rasulullah dibandingkan kecintaanku kepada seluruh manusia kecuali terhadap diriku sendiri. Jadi umat mengecualikan diri. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lama ya umat. Belum sempurna keimanan wahai umat hingga engkau mencintai aku melebihi kecintaanmu terhadap dirimu sendiri. Maka setelah itu Umar radhiyallahu taala mengatakan sekarang ya Rasulullah, benar-benar aku mencintai engkau wahai Rasulullah lebih kecintaanku kepada yang lainnya termasuk pada diriku sendiri. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al sekarang telah sempurna keimananmu, telah sempurna keimananmu. Cinta kepada Rasulullah merupakan wujud cinta kepada Allah dan itu merupakan kecintaan yang termulia tertinggi bagi seorang muslim. Lalu bagaimana cara kita mewujudkan rasa cinta ini? Apakah cukup kita mengatakan aku mencintai Allah, saya cinta kepada Rasul? Apakah cukup dengan ucapan? Tidak, harus dengan bukti. Ada seorang penyair Arab yang mengatakan, "Wa in kana hubbuka sadiqan la afa'tahu innal hubba liman yuhibbu yuti'u." apabila kecintaanmu itu jujur benar dari hatimu sesungguhnya tanda orang yang cinta dia pasti taat kepada yang dicintainya Innal muhibba liman yuhibbu yutiyu. Sesungguhnya orang yang cinta kepada orang yang dia cintai, dia mentaati semua apa yang dia katakan. dalam hal kecintaan dunia saja. Kalau ada seorang laki-laki sedang mabuk cinta kepada seorang wanita, mabuk kalau bahasa Arabnya itu sedang asyik, sedang asyik dimabuk cinta dengan seorang wanita, maka dia akan mengatakan apa saja yang kamu perintahkan saya akan lakukan. Saya akan kerjakan. Dia tunduk di hadapan seorang wanita ketika dia cinta kepadanya dan dia mampu cinta. Kalau di zaman jahiliyah dahulu, sebelum diutusnya Rasulullah SAW, ada seorang wanita yang bernama Laila. Ya. Wanita ini dikenal sebagai seorang wanita yang cantik jelita. Kacau gitu. Sehingga semua orang menginginkan agar bisa mendapatkan seorang wanita yang bernama Laila itu. Laki-laki yang ini mengatakan, oh Laila itu milik saya. Yang sana juga mengatakan, bukan itu Laila milik saya. Ketika ditanya Laila, Laila kamu kenal dia? Oh enggak, saya enggak tahu siapa itu. Siapa lagi laki itu? Tak tahu dia. Semua orang mengaku miliknya Laila. Laila tidak mengenal siapa mereka. وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر له بذاك semua orang mengaku miliknya Laila sementara Laila tidak mengakui punya hubungan dengan mereka ada seorang laki-laki lelaki betul-betul mampu cinta kepada wanita yang bernama Laila makanya dia dikenal dalam sejarah Majnun Laila Majnun Laila orang yang gila karena Laila. Kenapa dia disebut sebagai Majnun Laila? Suatu ketika dia datang ke rumahnya sendiri. Tapi karena dia tidak dikenal, pintu tak dibuka untuk dia. Dari luar saja. Apa yang dia lakukan? Mau ketemu Laila tak mungkin. Mau ketemu orang tuanya tidak mungkin rumah dalam keadaan tertutup dan dia orang yang tidak dikenal oleh keluarganya lainnya. Tapi karena saking cintanya dia kepada Laila, maka dia pun datang ke rumahnya. Kemudian dia mendatangi dinding-dinding rumah Laila yang samping kiri, belakang, kanan, depan. Lalu dia mencium dinding-dinding rumah Laila. Yang dinding-dinding Dinding tak punya bibir. Sambil dia mengucapkan baik-baik syairnya, dia mengatakan, Amurru ala diyari diyara layla, uqabbilu dhal jidara wa dhal jidara, wa ma hubbul jidari syagafna qalbi, walakin hubbu man sakana al jidara. Aku melewati dinding-dinding rumah ini. Aku mencium dinding ini dan dinding itu. Bukan karena saya cinta kepada dinding, tapi cinta kepada orang yang ada di dalamnya. Di balik dinding itu. Gila, majnun. Ma'asyarullah. Ini kalau dalam hal dunia, kecintaan dunia tidak bermanfaat. Seorang muslim kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala harus lebih kuat dibandingkan kesulitan yang lain. Satu contoh saja. Ketika azan dikumandangkan, sementara kita sedang asyik dengan pekerjaan kita, kita mendengarkan seorang muazzin bila mengumandangkan azan, "Hayya 'ala shalah!" Kira-kira apa perasaan kita? Kalau kemudian seseorang masih asik dengan pekerjaannya, ya, mau menyelesaikan ini dan itu, sementara akan terus dikumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kira-kira apa perasaan kita? Apakah ada perasaan kita yang kuat di dalam diri kita untuk menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada seorang buta Orang buta ini datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan ya Rasulullah saya ini orang yang buta dan tidak ada yang menuntunku datang ke masjid. Apakah boleh saya sholat di rumah? Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Al dan tidak kamu mendengarkan apa yang dikumandangkan? Kata dia, iya, saya mendengar. Fa'ajib. Jawab panggilan Dalam riwayat yang lain, "Idza sami'ta hayya 'ala shalah hayya 'ala falah fahayya 'ala." Apabila engkau mendengarkan hayya 'ala shalah hayya 'ala falah, jawab panggilan. Satu contoh rasakan diri Apakah kita termasuk di antara hamba yang hatinya selalu terpaut dengan masjid? Dalam tujuh golongan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, Hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim sab'atun yudhilluhum Allah fi dhillihim yauma la dhilla illa dhilluhu ada tujuh golongan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan naungan kepada mereka pada hari kiamat di saat tidak ada naungan kecuali nama Allah. Salah satunya yang disebut oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid seorang laki-laki yang hatinya selalu teringat dengan benar-benar kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Isyadkan Sudah. Selesai. Ayo, ayo, Kamu sudah waktu kerja. Semoga di pertemuan yang lain insya Allah uh, kita lanjutkan azan kemudian sama Oh iya, kalau belum kita azan. dunia. Ada orang yang cinta kepada orang lain karena kedudukan jabatan yang dimiliki. Ada orang yang cinta kepada yang lain karena semata-mata hawa nafsunya. Akan tetapi kecintaan yang diriwayat Allah Subhanahu wa taala ketika seorang cinta kepada orang lain karena Allah. Kenapa dia cinta kepada orang lain? Karena orang itu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia cinta pada orang itu? Karena orang itu semangat dalam menjalankan ibadah. Masya Allah. Semangat dalam mengamalkan Al-Quran. Semangat dalam mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga semakin dia cinta kepada hamba Allah tersebut. Disebabkan karena hamba Allah itu semakin semangat dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kecintaan yang seperti ini. Ma'asyurah muslimin adalah percintaan yang kekal di dunia dan di akhirat. Segala jenis kecintaan-kecintaan itu akan terputus pada hari kiamat akan berubah menjadi permusuhan kecuali mereka yang memang mereka cinta mereka kepada yang lainnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Al-akhillau yaumaidin ba'dhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin. Orang-orang yang mereka saling cinta mencintai pada hari kiamat nanti akan bermusuhan. Orang yang dia cintai hari kiamat nanti akan jadi musuhnya. Kecuali kata orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang membangun rasa cintanya di atas saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala termasuk di antara tujuh golongan yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita sebutkan tadi hadisnya tujuh golongan yang akan diberi naungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat ketika tidak ada orang kecuali naungan Allah salah satunya disebutkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa rajulan ta'afa fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi Dua orang yang saling cinta mencintai karena Allah. Mereka berkumpul karena Allah. Mereka berpisah pun karena Allah Subhanahu wa Dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, berfirman Allah Subhanahu wa taala, "Aina mutaqafuna fil jalali, al-yawma udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa di mana itu orang-orang yang mereka mencinta mencintai karena kemuliaan keutamaanku. Pada hari ini akan aku berikan kepada mereka naungan ketika tidak ada naungan kecuali itu. Hanya naungan Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan perlindungan kepada hamba-hamba pada yaumul qiyamah. Yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara surat-surat yang akan didapatkan oleh seorang muslim untuk merasakan nikmatnya menjadi seorang mukmin dan merasakan nikmat iman. Kata beliau, wa ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da id anqadhahu Allah kama yakrahu al-lubda Dia benci untuk kembali kepada kekafiran. Dia benci untuk kembali kepada kemaksiatan setelah Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepadanya setelah Allah selamatkan dia dari penyimpangan dan kesesatan itu sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam api neraka Ma'asyiral muslimin rahimakumullah apabila Allah telah memberikan hidayah kepada kita peliharalah hidayah itu istiqomahlah di atasnya semangatlah untuk selalu menjaga dan memelihara keimanan. Meskipun itu amalan yang sedikit, amalan yang kecil, tapi kalau kita semangat dan istiqomah dalam menjaganya, niscaya kita termasuk di antara hamba-hamba yang dicintai Allah. Dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan, "Wa kana ahabbul a'mali ilallah Allah azza wa jalla wa in qallah." amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang selalu kita mengerjakannya meskipun amalan itu sedikit. Jangan menjadi seorang yang semangat satu pekan berikutnya sudah tidak pernah lagi dikerjakan. Mendengarkan selama antara maghrib dan isya semangat. Akhirnya malam hari bangun dia mulai kerjakan sholat lain sampai tidak tidur mendekati waktu itu. besoknya lagi semangat besoknya lagi semangat tiga hari hari yang keempat mulai turun semangat lama kelamaan ditinggalkan ini tidak dicintai Allah Subhanahu wa taala seperti ini Bukan amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Semangat pada Allah belakangan dia meninggalkan amalan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, لا يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم ترك قيام الليل wahai Abdullah jangan kamu seperti si fulan itu dulu dia rajin mengerjakan ibadah qiyamul lail rajinnya dia mengerjakan salat tahajud setelah itu dia meninggalkan sholat tahajud. Ini musibah namanya. Apabila Allah telah berikan kepada kita hidayah, pelihara hidayah itu. Allah telah memberi kepada kita semangat untuk menegakkan sholat jamaah lima waktu. Pelihara itu. Jangan karena alasan berbagai batasan ini inilah dan seterusnya lalu kemudian meninggalkan kewajibannya sebagai seorang hamba dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika kita mendapatkan kenikmatan, jagalah ibadah dan iman kita agar menjadi iman terus bertambah bukan malah berkurang. Kadang-kadang kita melihat ada sebagian kaum muslimin menyanyikan dulunya semangat beribadah. Kadang-kadang kita melihat ada sebagian mereka sebelum kita datang ke masjid dia sudah di masjid. Lalu setelah beberapa lama, beberapa bulan orang ini sudah tidak kelihatan lagi. Kenapa? Mungkin sudah mendapatkan kekuatan yang tinggi perbaikan atau sudah lupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kenikmatan itu kepada jika demikian ini termasuk musibah. Masyaallah, saya tidak ingin memperpanjang. Semoga satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini memberi semangat kepada kita. Amalkan Ketika kita membaca Al-Quran Karim, mengapa kita membaca Al-Quran? Karena kita cinta pada Al-Quran. Karena kita cinta dengan ibadah, itu akan menjadikan hati kita itu basah dengan zikrullah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yazalu lisanuka rabban min dzikrillah." Hendaknya senantiasa lisan kamu basah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Jadikan ini sebagai kebiasaan kita. Sehingga kita berharap pada saat akhir dari kehidupan kita di dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Innamal lebih bil Amalan itu tergantung akhir dari kehidupan kita. Kalau kita bisa menjaga amalan kita, istiqomah di atasnya, yakinlah kita akan mendapatkan yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala itu. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam ini. Semoga apa yang kami sampaikan memberi manfaat, menambah keimanan kita, menambah wawasan ilmu kita, dan semoga apa yang kami sampaikan ini sebagai nasihat kepada kaum muslimin, khususnya kepada diri saya sendiri yang menyampaikan nasihat ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Lebih dari kurangnya mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. کافی ہے